الحمد لله الذي تفرد بالبقاء والقدام وتفضل علينا بالإيجاد من العدم واتبع ذلك بنعمة الإنجاز من خزائن الجود والكرم وأكملها بنعمة الإسلام الذي هي أعظم النعم وجعلنا خير أمة أخرجت للناس من سائر الأمم فسبحان الله لا نهدي ثناءه كم يسر وآلاهم وعلم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعلو بها الهمم وتسكو بها الشيم وتغفر بها الكبائر واللمم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي الأكرم والرسول الأعظم أرسله الله إلى كافة العرب والعجم بالهدى ودين الحق والشرع الأقوام صلوات الله وسلامه عليه على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه معادن الفضل والكرم وينابع العلم والحكم ما جرى قلم ونصب الحكم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون kaum muslimin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah marilah kita tingkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya karena hanya orang-orang yang bertakwalah yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir diwajibkan untuk menjauhi segala macam bentuk maksiat Baik dosa kecil apalagi dosa besar. Bagaimana kita semua menjauh api yang membakar lautan dalam yang tanpa batas dan kegelapan yang sangat pekat. Karena segala macam dosa yang akan kita berbuat yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala dan menghitamkan hati bahkan dapat menyebabkan kita masih dalam keadaan suhu khatimah wal billah oleh karenanya jangan kita anggap enteng suatu bentuk dosa. Karena barangkali justru disitulah kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ إِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ Yang artinya, dan kalian anggap itu adalah hal yang sepele. Padahal di sisi Allah, itu adalah sesuatu yang sangat agung. Apalagi sampai beranggapan bahwa dosa yang telah kita lakukan tidak terdeteksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia menganggap seperti itu? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa huwa ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma sudur." Yang artinya dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan kedipan mata dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Ingatlah bahwa kemana kita pergi, di mana kita berada akan selalu diikuti oleh dua malaikat pencatat amal yang akan mencatat semua amal kita baik perbuatan maupun perkataan pahala maupun dosa Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, berfirman ma yalfadu min qawlin illa ladaihi raqibun atid yang artinya tidak terucapkan suatu ucap, ucapan kecuali akan dicatat oleh malaikat rokib dan hati. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-jirru la yabla wa dzambu la yansa wa dawan la yamu, fa'amal ma syi'ta fa kama tadinu tudan. Yang artinya sungguh pahala yang telah kita usahakan tidak akan punah dan dosa yang telah kita kerjakan tidak akan dilupakan dan zat yang maha menuntut balas tidak akan mati. Jika kamu telah mengetahui hal itu, maka lakukanlah apa yang kamu suka. Bagaimana kamu berbuat pasti dibalas sesuai dengan perbuatanmu. Masyurul muslimin, rahimakumullah. Bahkan terkadang kita melakukan suatu perbuatan dosa dan kita tahu bahwa dosa yang akan membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Orang seperti ini seakan-akan menantang Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatannya. Seakan dia berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku tahu ini dosa, aku tahu ini salah, tapi aku akan melakukannya tanpa peduli Engkau ya Allah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La wal la Yang artinya tidak sama di antara orang yang tahu dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Beruntunglah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW berkat beliau Allah Subhanahu Wa Taala tidak menampakkan dosa-dosa kita dan tidak langsung diganjar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda dengan umat terdahulu di mana diriwayatkan bahwasanya jika mereka melakukan suatu perbuatan dosa, Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya pintu rumahnya. Allah mencatatnya di pintu rumahnya bentuk perbuatan dosa itu. Di mana dilakukan dan dengan siapa dia lakukan tanpa dapat ditutup-tutupi sehingga semua orang akan mengetahuinya yang kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengganjarnya di dunia sebelum di akhirat. Itulah nasib mereka, itulah keadaan umat-umat terdahulu. Akan tetapi kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengalami itu semua. Akan tetapi jangan sekali-kali menganggap Allah Subhanahu Wa Taala lalai terhadapnya. Jangan menganggap Allah Subhanahu Wa Taala tidak tidak mencatat dan tidak akan mengganjarnya hanya saja Allah Subhanahu wa taala mengakhirkannya pada hari yang mana kita tidak dapat berkelit. Yang kemudian kita akan mendapatkan azab yang sangat pedih dan sangat dahsyat sesuai dengan firman Allah La tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun innama yuakhiruhum liyaumin fil absar yang artinya janganlah kamu anggap Allah Subhanahu wa taala lalai dengan apa yang dilakukan oleh orang zalim itu. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala mengakhirkannya pada hari di mana pada hari itu semua mata akan terbelalak karenanya. Banyak di antara kita yang meninggalkan ibadah sholat lima waktu. Padahal Imam Ghazali rahimahullah telah berkata tanda dari seorang muslim atau bukan adalah sholat. Oleh karenanya mereka yang meninggalkan sholat lima waktu akan diangkat barokah daripada umur dan rezekinya. Wal iazubillah. Tidak akan dikabulkan semua doanya dan tidak akan mendapat pahala dari perbuatan dan nanti akan mati dalam keadaan kehausan serta kelaparan. Dalam keadaan hina kemudian dikuburkan akan menjadi tempat yang kemudian dikuburnya akan menjadi tempat yang paling sempit dan gelap gulita dan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandangnya dan untuknya seperti peti azab. Banyak orang yang berbuat zina bahkan berselingkuh padahal dia sudah mempunyai istri dan suami. Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zana bi mazujatin kana alaihi ma nisfa azabi hadil ummah." Yang artinya barang siapa berzina dengan seorang perempuan yang bersuami, maka keduanya kelak akan mendapatkan siksa separuh daripada umat ini. Banyak di antara kita yang melakukan riba, menggunakan dan mendepositukan uangnya. Para Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, arriba bidu wasabuna baban, wa aznaha mislu ayatir rajul ummahu." Yang artinya riba itu ada 70 macam pintu lebih. Dan yang paling rendah dosanya seperti dosa orang yang berzina dengan ibunya sendiri. Banyak di antara kita yang durhaka kepada orang tuanya dan memutus tali silaturahimnya. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man fadzala zaujatahu ala ummihi, fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in." Layak balungaha min musirfan wala adlan illa ayyatuba ilallah wa yasilu ilaiha wa yatlubu ridoha. Yang artinya barang siapa yang mengutamakan istrinya daripada ibunya maka untuknya laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya serta semua manusia. Tidak akan diterima darinya semua amalnya baik yang wajib ataupun yang sunnah kecuali jika ia berbuat baik kepadanya dan meminta ridhonya kembali. Ketahuilah bahwasanya bencana demi bencana yang kita alami serta musibah yang seakan-akan tidak habis-habisnya, lapangan kerja sulit didapatkan, harga barang terus melonjak, banyak uang akan tetapi tidak ada berkahnya. Semua itu sebabnya adalah dosa-dosa kita Jangan salahkan pemerintah kita, jangan salahkan lingkungan serta alamnya. Akan tetapi yang perlu disalahkan adalah diri kita sendiri. Perbuatan dosa kita dan tidak kepedulian kita terhadap agama. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah, telah berfirman, "Zaharal fasadu fil bahri wal barri, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." linudikahum ba'dul ladhi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya tampak kerusakan di atas daratan maupun lautan karena ulah manusia itu sendiri supaya mereka merasakan akibat dari ulah mereka mungkin dengan begitu mereka akan kembali dan bertobat. akhirnya marilah kita Berdoa semoga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam bertobat, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melawan tipuan hawa nafsu dan bisikan syaitan. Ya Allah, wahai Tuhan yang Maha Maha Esa, wahai Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kadang kami tahu perbuatan dosa itu tipuan dan hawa nafsu atau bisikan dari syaitan. Kami tahu perbuatan dan penyesalannya sangat panjang, akan tetapi kadang kami tidak mampu mengatasinya. Maka kuatkanlah kami ya Allah. Berilah kami selalu taufik dan hidayahmu. Rubahlah kami, rubahlah keadaan kami kepada yang lebih baik. Jadikan semangat kami hanya dalam meraih ridhamu dan ridha Rasulmu. Dan berilah kami kesempatan menepu air segar dari sungai kekasihmu Muhammad dan masukkanlah kami ke dalam surgamu bersama Nabi Muhammad dan akhiri hidup kami dengan keadaan husnul khatimah amin ya rabbal alamin inna sanal kalam kalamullah malikul alam.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 والضير فجدوا رحمكم الله حتى لا تندموا من حيث لا ينفعكم الندم وتبصروا حتى لا تهلكوا فأصابكم البلي والغم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء, الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم ربنا لا تزه قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفا والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبهر والهرم وعذاب